Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tiga hari setelah eh, hari hari nahar, tiga hari setelah hari Idul Adha disebut dengan hari-hari tasrik. Maka hari-hari tasrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Perlu diketahui tasrik dalam bahasa Arab maknanya adalah menjemur maka hari-hari ini 11, 12, dan 13 disebut hari-hari tasrik karena di masa silam di tiga hari ini orang sibuk menjemur daging-daging kurban karena daging hewan kurban itu surplus berlimpah maka perlu diawetkan maka orang kemudian mengawetkannya dengan cara membuatnya menjadi dendeng dijemur diterik matahari karena itulah kegiatan selama di hari-hari ini, maka tiga hari ini disebut hari tasrik. Namun meskipun demikian, meskipun meskipun saat ini kita sudah tidak lagi mendendeng daging pada tanggal-tanggal tersebut, hari-hari tersebut, maka tetap saja tanggal 11, 12, dan 13 kita sebut dengan hari tasrik. Meskipun kegiatan tasrik menjemur daging dan membuatnya sebagai dendeng sudah tidak lagi kita kerjakan. Karena jadilah hari tasrik itu nama untuk tanggal 11, 12, dan 13. Dan berkaitan dengan hari tasrik, Nabi katakan bahasanya hari-hari tasrik adalah hari-hari aklin wa syurbin wa dzikrillah. Adalah hari-hari untuk makan dan minum dan banyak-banyak mengat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini, di hari-hari ini 11, 12, dan 13 dilarang seorang muslim dilarang untuk berpuasa. Dilarang untuk mengerjakan puasa sunnah. Dan siapa yang nekat mengerjakan puasa sunnah di tiga hari ini, maka puasanya adalah puasa yang tidak sah, tidak bermanfaat, dan tidak ada nilainya. Karena melakukan ibadah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, namun hari-hari ini adalah hari yang Nabi katakan hari zikrin banyak-banyak mengat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini hendaknya kita isi dengan memperbanyak kegiatan berzikir mengat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dengan kalimat-kalimat takbir. Di antaranya adalah kalimat takbir yang kita pakai ketika kita menyembelih hewan kurban. Karena ketika kita menyembelih hewan kurban dan waktu pelaksanaannya sampai akhir hari tasrik, dituntunkan kita untuk mengucapkan bismillah dan eh, dilanjutkan dengan ucapan Allahu Akbar. Maka inilah amal yang amal yang perlu kita ketahui ketika kita berada di hari-hari tasrik. Yang pertama kita tidak boleh puasa sunnah dan yang kedua hendaknya kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan takbir dan di antara bentuk takbir yang dituntunkan, yang disyariatkan adalah bacaan takbir Allahu Akbar pada saat penyembelihan. Ya mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang masalah tasrik ini menjadi ilmu yang ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian.